Pak Muhammad selamat siang. Ya selamat siang Pak. Komentarnya Pak. Jadi itu bukan suatu hal yang aneh. Karena ikan yang busuk itu dimulai dari kepala. Jadi kalau yang kepalanya ya dalam hal ini adalah SI satunya tegas dan menguasai manajemen kenegaraan yang baik tidak akan sampai begini karena partainya sendiri dia juga kontang panting begitu ya jadi dalam arti uh, haruslah artinya kesadaran berbangsa bernegara dan memiliki nasionalisme yang tinggi tidak hanya berkuasa untuk menggarung republik ini dan ini harus terjadi kenyataan dan rakyat semakin hari di mana penghasilan antara pengeluaran itu tidak imbang ya lebih besar pasak daripada siang sehingga dalam hari ini perlulah artinya Eh, kesadaran artinya berbangsa dan bernegara yang benar tidak melakukan pengkhianatan terhadap republik ini terima kasih ya terima kasih Pak Muhammad Pak Tony selamat siang selamat siang Bu silahkan komentar Anda ya uh, memang begitulah kenyataannya jadi uh, dari tadi disebutkan 50 ribu hanya 5 persen sekarang bagaimana supaya yang lima 5% ini jangan sampai habis karena selama manusia namanya proyek orang begitu dapat proyek yang kelihatan pasti untung jadi yang kebayang di pikiran mereka di otak mereka itu adalah untung pasti dapat sesuatu jadi proyek namanya proyek iya, ini dapat proyek lo dapat proyek lo dapat proyek sehingga bayangan mereka untung tanpa memikirkan dampak yang lain dan juga saya katakan KPPU itu juga nggak bisa apa-apa jadi walaupun di mereka temukan banyaknya penyelewengan, penyimpangan KPP nggak bisa bertindak apa-apa nah, mereka hanya pasif, lembaga yang pasif yang menunggu laporan-laporan dari masyarakat jadi percuma tidak ada tindakan yang preventif di sini bagaimana tindakan preventif supaya para panitia proyek itu betul-betul menjalankan tugas fungsinya bukan untuk diri pribadi golongan dan kelompoknya mereka selama ini kan mereka begitu korek, order, mereka harus untung, untung dan untung. Itu saya kira. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak Tony. Pak Kahin, selamat siang. Selamat siang, Ibu Kiki. Saya Dona, Pak Kahin. Dona. Kalau pepatah Tiongkok, saya setuju sekali dengan Bapak yang pertama. Mimpu simpuli, Kalau pemimpin suatu negara bersih, tanpa mengucap satu kata pun rakyat akan ikuti teladannya. Tapi kalau pemimpinnya bejat, makin banyak bicara, makin dia akan dihujat. Maka itu Eh, saya bukan benci Bapak SBY, tapi kok kerjaannya sekali piala citra terus di luar negeri. Ya, kalau dibilang negara gagal, itu katanya menyalahi apa namanya Tuhan, apa namanya tidak jujur kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini uh, sebaiknya berkoreksi diri, sebaiknya koreksi diri, jadi cari bagaimana jangan kurangnya jangan uh, eh, APBN digrogoti, digarong, juga dari pemimpin dari eh, Partai Demokrat itu bahwa yang terus membuat kontroversi dengan pernyataan-pernyataan yang membuat rakyat terluka. Terima kasih. Joni, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda? Ya, kalau saya itu di tempat kita itu jarang orang itu bicara profesional di kalangan uh, pegawai negeri ini, gitu ya, eh, pemerintah. Gitu. Jadi uh, mau proses kalau sebenarnya semuanya bisa di apa namanya diakal-akalin gitu jadi pemikiran keakal-akalin itu wah itu angka-angkanya diakalin supaya cari untung nah itu ah, mental itu yang bobrok kayak eh, ini kadang-kadang sudah pasti ada itu nah, oleh kata itu kita bobrok dari sejak kecil itu harus dihilangkan apalagi kalau berhubungan dengan aparat-aparat yang eh, baik-baik di sekitar yang strategis, dan keamanan, aparat eh, dan sebagainya itu orang-orang nggak berani. Wah ini dari eh, apa gitu anggota atau apa gitu. Jadi orang-orang itu aneh pokoknya zaman sekarang ini Oh, untuk mental itu harus diperbaiki jadi omong kosong kalau mental ah, mentalnya diperbaiki itu semuanya berjalan baik itu aja Bu baik terima kasih Pak Chandra selamat siang silakan oke selamat siang terima kasih eh, itu benar sekali ya Mbak saya juga ngalami saya kan kontraktor ya waktu tender contohnya di IKIP kemarin di eh, Universitas Negeri Jakarta itu daftar adira peserta tender itu ada 20 perusahaan termasuk PP Adikarya tapi yang hadir hanya empat atau lima perusahaan nah, itu pun saya lihat cuma OB-OB-nya yang hadir di sana terjadi sekali itu, itu pengaturan yang beri itu sekarang terbukti kan uh, proyek itu masalah masuk dalam 20 kampus negara negeri yang, yang bermasalah jadi itu betul sekali nggak bisa nggak bisa dipungkiri lagi terima kasih Pak Hartono selamat siang Pak Baik Bu terima kasih jadi saya gede belum sedikit mengenai e, kong kali kong ini jadi kong kali kong di sini memang benar bahwa selama ini itu kalau air bocor itu kan netes ke bawah ini bocornya netes ke atas para tim pro panitia rekanan semuanya itu kecipratan jadi kapan bocornya ke bawah artinya rakyat ikut merasakan Maksudnya ruginya sampai sekian triliun Begitulah Bu ya. Terima kasih Pak Hartono.